Adapun alat musik seperti biola, trompet yang ada di zaman dulu, gitar, maka ada beberapa hadis yang mengejek, mengecam. Contohnya, min mazamir syayatin. Seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar, Kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gip Gema Insani Press Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik maka boleh, tapi kalau syairnya tak baik tak boleh yang contoh yang baik lagu opik tombowati ono lima perkara ne lagu ah, Amahir Zain Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair Tapi kalau sudah lagu cinta satu malam Kucing garong, Kiong racun Itu tak ada Itu kan lagu biasanya ditulis penulisnya itu kan berdasarkan pengalaman pribadi. Itu saya tonton di acara standing up comedy. Dia tegak, kata dia, semua lagu itu ditulis penulisnya berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh Gesang, ketika Gesang menulis Bengawan Solo, itu dia memang sedangnya Bengawan Solo. Dia nengok Bengawan Solo. Nah, cinta satu malam itu kira-kira di mana dia nulis itu? Itu dua kemungkinan Kalau tidak sedang zina Atau orang syiah yang sedang nikah kontrak Cinta satu malam Itu tak betul Itu zina Nah kalau lagunya baik Ya baik Tapi kalau lagunya tak baik Harap Yang terjadi sekarang Saya tengok perhatikan banyak orang Dia beli CD Dia hidupkan di mobil Jalan-jalan sama anaknya Semua ngangguk Dia ngangguk Istrinya ngangguk Anaknya ngangguk Satu pun tak ada paham Lagu Inggris Lagu Inggris Inggris. Satu pun tak paham bahasa Inggris. Coba tes yang suka-suka lagu Inggris itu kalau memang tak percaya cakap saya ini, coba tes TOEFL-nya berapa skornya. TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalau memang betul TOEFL dia 550, oke lah. Tidak. Lagu India. Lain kata Mami Tabacan, Sahrukan lain kata dia. Tak apa-apa kata dia. Oleh sebab itu maka pilihlah lagu-lagu. Maka dalam hal ini kesimpulannya musik al-ghina mislul kalam, musik seperti cakap. Kalau maknanya baik, mengajak berjihad, mengajak nutup aurat, mengajak ketenangan hati, mengingat mati, ya tak apa-apa. Tapi kalau isinya mengajak berzina, ada musik yang ngajak orang mati. Kalau didengarnya lagu itu, dia langsung nyari baygon, minum, mati konten. Itu sudah dilarang musik itu. Tapi disebarkan di YouTube. Itu jangan dicari nanti. Kalau agak-agak stres, carilah ada musik kalau didengar begitu kesimpulan kalau mau cari referensinya beli buku judulnya fikih musik cari di internet fikih musik nama pengarangnya Syekh Yusuf Al-Qardawi nama penerbitnya Gema Insani Press terjemahan ke bahasa Indonesia wallahu a'lam bishawab